السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah Bapak Ibu Jam sekalian rohimani wa rahimakumullah InsyaAllah kita kembali Melanjutkan pembahasan Dari Asma Allah Al-Husna Dan kita insya Allah masuk pada pembahasan Nama Allah Al-Mu'min As-Sadiq Al-Mu'min Dan As-Sadiq Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Mu'min Al-Mu'min itu hanya terdapat di satu tempat itu pada surat Al-Hasyr ayat 23 Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Siapa itu Allah? Sesembahan kita yang tidak ada sembahan selain Allah taala. Huwa Al-Malik. Dia Allah itu adalah Al-Malik. Sang Maha Raja. Yang kerajaannya mutlak kekuasaannya mutlak Al-Quddus yang Maha Suci tersucikan dari segala aib dan kekurangan Assalam Zat yang maha selamat dan memberikan keselamatan Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Mu'min yang membenarkan dan memberikan rasa aman Al-Muhaimin Dat yang menjaga Al-Aziz Dat yang maha perkasa Yang tidak pernah terkalahkan Al-Jabbar Dat yang maha agung Al-Mutakabbir Dat yang maha besar Subhanallah amma yusrikun Masuci Allah Dari semua yang mereka sekutukan Sekalian Nama Allah Al-Mu'min Memiliki dua makna Nama Allah Al-Mu'min memiliki dua makna. Makna yang pertama Al-Musaddiq Dat yang membenarkan. Maka kata Syekh Abdul Razak di sini wal imanu yarji'u maknahu ila tasdiq wal iqrar wa ma yaqtadhihi dzalika minal irsyad wa tasdiq as-sadiqin wa iqamatul Al-iman maknanya kembali kepada atas wal iqrar membenarkan dan menetapkan membenarkan dan menetapkan Allah al-mu'min ini Allah yang membenarkan dan apa yang menjadi konsekuensi dari hal-hal yang benar Ini Allah menegakkan bukti-bukti kebenaran dan juga Allah sekaligus membela hal-hal yang benar al-irsyad wa tasdiqus yaitu Allah memberikan bimbingan kepada yang benar wa tasdiqis sadiqin dan membenarkan yang benar wa iqamatil barahin ala sidqihim dan menegakkan hujah-hujah atas kebenarannya maka kebenaran yang paling tinggi adalah at-tauhid kebenaran yang paling tinggi yang paling puncaknya adalah at-tauhid maka Allah Subhanahu wa taala menjadi pembenar atas tauhid dan menegakkan hujah-hujah tentang benarnya tauhid sampai Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas dirinya sendiri tentang ketauhidan Allah taala. Maka Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah Subhanahu wa taala bersaksi annahu la ilaha illa huwa Sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali dirinya. Karena tauhid adalah hakikat kebenaran yang paling benar. Dan Allah membenarkan tauhid. Dan Allah saksi pertama terhadap hakikat tauhid. Karena Allah adalah saksi yang paling kuat Saksi yang tidak ada kelemahannya sama sekali Sehingga Tauhid Allah angkat dirinya sendiri sebagai saksi Wal malaikatu Demikian para malaikat Wa ulul ilmi qaiman bil qisti Dan alul ilmi Para ulama Ini Allah jadikan sebagai saksi atas Tauhidullah Kemudian Allah pun akan menegakkan hujah-hujah berkaitan dengan tauhid. Kalau diringkas, kenapa Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya yang berhak disembah? Karena Allah pemilik rububiyah dan karena Allah pemilik kesempurnaan sifat. Ini Allah jentrehkan dalam sekian banyak ayat Al-Quran Allah buktikan Allah tegakkan hujah kenapa hamba wajib mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bukti-bukti tauhidullah Katakanlah sekalian sudah kita lewati pembahasannya ayat kursi yang di situ menghimpun sekian banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang tauhidullah Allah Al-Hayyu Allah Al-Qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bitni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim aliyul aliyyul azim ini kira-kira ada sekian sekitar 10 atau 11 dalil tentang ya ini ketauhidan Allah taala Allah tegakkan atau Allah tunjukkan kenapa Allah itu wajib ditauhidkan. Demikian juga sekalian ketika Allah membantah segala macam sekutu yang tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala Allah juga tegakkan dalil-dalilnya mereka itu memang tidak layak sama sekali untuk disembah karena memang tidak memiliki sifat rububiyah tidak memiliki kesempurnaan sifat contoh diantaranya Allah tegaskan ayusrikuna ma la yakhluqu wa hum yukhlaqun wala yastati wala nasran wala anfusahum yang surun apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mencipta sama sekali tidak mencipta kok disembah Bahkan mereka itu diciptakan Mereka ini makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala Bagaimana makhluk menyembah makhluk? Innal ladzina ta'buduna min dunillahi ibadun amsalukum. Semua yang kalian sembah selain Allah itu adalah hamba-hamba seperti kalian. Kok disembah? Bahkan telah kita sampaikan pula satu ayat yang para ulama mengatakan menghimpun tentang yakni batalnya segala alasan mereka menyekutukan Allah taala. Qul da'ul ladzina sa'amtum min dunillah katakan tentang yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sembah selain Allah itu satu ma yamliku fis samawati wa ma fil ardi ma yamliku misqala dzarratin ma yamlikuna misqala daratin fis samawati wa ma wala fil ardi mereka enggak punya apa-apa walaupun hanya sebesar darah, sebesar semut hitam apa yang di langit dan apa yang di bumi dua wa lahum fihima min syirkin. Mereka juga berserikat dalam kepemilikan enggak. Punya secara mandiri enggak, berserikat enggak. Yang ketiga, wa malahu minhum min dhahirin. Mereka tidak punya jasa apapun kepada Allah. Enggak ada yang dibutuhkan oleh Allah. Yang keempat, wala tanfa'u syafa'atu illa min ba'di Allah dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah taala artinya kekuasaan mutlak di tangan Allah kalau mereka masih punya harapan syafaat maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah taala sehingga dari yang paling besar sampai yang paling rendah semuanya ditolak atau dihilangkan oleh Allah Ta'ala apa alasan mereka menyembah selain Allah Ta'ala punya enggak berserikat enggak jasa yang dibutuhkan Allah enggak kemampuan memberikan syafaat tidak lalu apa yang di yang menjadi pembenar mereka menyekutukan Allah Ta'ala sekalian ini satu. Allah SWT ini membenarkan dan menegakkan hujah-hujah tentang benarnya perkara yang benar itu. Allah Subhanahu wa taala tasdiqus sadiqin membenarkan orang-orang yang benar, membenarkan perkara-perkara yang benar dan menegakkan hujah-hujah atas kebenarannya. Kemudian termasuk juga Allah membenarkan orang yang benar di antaranya yang mempersaksikan tauhid. Orang yang mempersaksikan tauhidullah Allah benarkan. Maka di dalam hadis ketika ketika para hamba dalam hadis qudsi Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika hamba ini mengatakan idza qalal abtu ketika hamba mengatakan la ilaha illallah dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW beliau bersabda Ketika hamba mengatakan La ilaha illallah Tidak ada sembahyang hak kecuali Allah Wallahu akbar Dan Allah zat yang maha besar Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala Allah mengatakan Sadaqa abdi Hambaku benar Yang dia mengatakan La ilaha illallah Allahu akbar Ini hakikat kebenaran Tauhid hakikat kebenaran. Allah Akbar, Allah Akbar min kulli syai', Allah Maha besar di atas segala sesuatu adalah kebenaran. Maka kata Allah, sadaqa abdi, hambaku benar. Allah membenarkan orang yang benar. Si hamba ini memprosesikan tauhidullah dan itu benar dan Allah benarkan. Al-mukmin itu Allah yang membenarkan. ketika hambaku mengatakan La ilaha ya, ya Allah hambaku benar La ilaha illa anna wa anna akbar Tidak ada ilah kecuali saya Dan saya adalah akbar Wa idha qala Dan ketika hamba mengatakan La ilaha illallah wahdah Tidak ada sembahan kecuali Allah semata Kata Allah Sadaqa abdi Benar hambaku La ilaha illa ana wahdi Tidak ada ilah kecuali saya Semata Wa idha qala La ilaha illallah wahda La syarikalah Ketika hamba mengatakan La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Tidak ada sembahyang hak Kecuali hanya Allah semata Yang tidak ada sekutu Qala Allah mengatakan Sadaqa abdi La ilaha illa ana La syarikali la syarika li hambaku benar tidak ada sembahan kecuali diriku yang tidak ada serikat bagiku wa idza qala la ilaha illallah laul mulku wa laul hamdu ketika aku mengatakan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah yang memiliki kerajaan dan pemilik pujian Allah katakan sadaqa abdi hambaku benar La ila ila ana li al-mulku wali alhamdu. Tidak sembanyak hak kecuali diriku, kerajaan dan pujian hanya milikku. Ketika hamba mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, Allah katakan sadaqa abdi, benar hambaku. La ilaha illa ana, tidaklah sembanyak hak kecuali diriku, wala haula wala quwata illa billah yang tidak jadi kekuatan kecuali dengan ke pemberian Allah Ta'ala. Allah membenarkan yang benar. Allah membenarkan yang benar. Oleh karena itulah kata Imam Ibnu Qayyim belum mengatakan min asma'ihi al-mu'min di antara nama Allah adalah al-mu'min wa huwa fi ahadi tafsiraini al-mu'min ini kembalinya kepada satu di antara dua tafsiran yang pertama al-musaddiq yang membenarkan alladhi yusaddiqu sadiqina bima yuqimu lahum min syawahidi sidqihim yaitu Allah yang membenarkan orang-orang yang benar dan menegakkan hujah-hujah atas kebenarannya fahuwa alladhi sadaqa rusulahu wa anbiya'ahu fima balagu anhu wa shaida lahum bi annahum sadiqun bidalail allati dalla biya ala sidqihim qada'an wa khalqan Allah membenarkan rasul para rasul dan para nabi yang menyampaikan risalah dan Allah mempersaksikan kebenaran mereka dengan menegakkan hujah-hujah tentang benarnya mereka. Sekalian, Rasul ketika datang didustakan oleh kaumnya. Nabi itu orang baik dan kemudian memperbaiki. Waktu masih menjadi orang yang saleh, orang yang baik, maka semua orang senang kepada Nabi. Dari umur sampai 40 Nabi dikenal sebagai orang yang baik. Semua orang senang dengan Nabi. Gak ada yang tidak senang kepada Nabi karena akhlaknya sangat mulia. Begitu Nabi menginjak usia menjadi rasul, diangkat oleh Allah menjadi rasul, umur 40 atau nabi dan rasul mulai mulai umur 40 ke sana maka begitu nabi menyampaikan risalah maka mereka melakukan penentangan keras mendustakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam demikian juga sekalian kita kalau sekedar menjadi orang baik artinya perilaku kita baik, kita jujur, kemudian kita ini berbuat baik kepada orang. Kalau hanya begitu, semua orang senang. Akan senang dengan kita. Dengan akhlak yang kita miliki. Tapi kalau sudah mulai memperbaiki memperbaiki yang rusak, memperbaiki memperbaiki syirik, memperbaiki kekafiran, memperbaiki kemunafikan, memperbaiki kemaksiatan, memperbaiki bid'ah. Nanti akan mulai muncul orang-orang yang mereka menentang. Karena sudah kaitannya dengan mereka orang-orang yang mesti diperbaiki merasa disalahkan. Orang-orang kafir Quraisy nggak terima Muhammad ini menyesat-nyesatkan kita, menyesat-nyesatkan bapak-bapak kita, membodoh-bodohkan kita. Itu mereka nggak terima. Mereka sampaikan keberatan ini kepada Abu Talib yang melindungi Nabi dan juga langsung disampaikan kepada Nabi juga. Tapi itu konsekuensi orang yang mereka yaitu membawa risalah. Sehingga datang pendustaan. Sehingga dari gelar-gelar yang baik Al-Amin yang mereka sangat percaya kepada Nabi menjadi penggelarannya berubah syairun kadzab tukang buat syair pendusta majnun maka mulai ini reaksi keras datang dari mereka Allah benarkan Rasul dan Allah buktikan benarnya Rasul Allah yang menjadi saksi atas kerasulannya dan Allah tegakkan persaksian benarnya Rasul itu maka dikatakan oleh Allah Ta'ala Sanurihim Ayatina fil afaq Wa fi anfusihim Hatta yatabayyana lahum Annahul haq Akan kami tunjukkan kepada mereka Di Berbagai ufuk penjuru alam Dan apa yang ada pada diri mereka sendiri Sampai jelas bagi mereka bahwa Rasul yang datang itu adalah benar, ajaran yang dibawa adalah benar. Sekalian, ketika orang kafir minta untuk bulan itu dibelah, ini permintaan yang mustahil sesungguhnya. Gimana Muhammad Rasulullah SAW manusia biasa akan bisa membelah bulan. Tapi ternyata permintaan orang kafir ini Allah tunjukkan. Bagaimana mereka benar-benar melihat bulan itu terbelah. Disaksikan oleh mata kepala mereka. Tapi kekafiran yang ada pada mereka itu Allah katakan wa iya ayatin la yu'minu biha Seandainya mereka melihat semua ayat-ayat tanda bukti yang mereka minta, itu mereka semua lihat. Dasarnya orang kafir tetap tidak beriman. Apa kata mereka setelah melihat bulan terbelah? Sihirnya Muhammad, sihirnya Muhammad. Mereka selalu ada alasan untuk menolak. Semua nabi Allah berikan mukjizat dan mukjizat itu mukjiz yang melemahkan. Sehingga mereka tidak lagi bisa mendustakan apa yang dibawa oleh nabi. Kaumnya soleh minta untuk dikeluarkan unta dari batu, Allah keluarkan. Tapi tetap saja tidak beriman mujizat Nabiullah Musa kurang apa mereka sudah melihat semua tanda-tanda benarnya Nabi Musa dari tongkat dari darah kata kemudian dan berbagai macam yang lainnya mujizat Nabiullah Musa tapi walaupun semua telah dilihat oleh mereka kekafiran mereka mengalih mereka untuk beriman maka Allah benarkan para nabi dan Allah tunjukkan tentang bukti-bukti kebenaran para nabi. Ini Allah al-mu'min itu maknanya yang pertama itu. Oleh karena itulah Allah katakan pada orang-orang yang mereka itu tetap berkeras kepala dengan kekafirannya awalam yakfi annahu ala kulli syai'in syahid apa mereka enggak cukup dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu apakah mereka meragukan persaksian Allah apa enggak cukup persaksian Allah atas kebenaran sehingga mereka tidak membenarkan yang benar kalau persaksian Allah sudah tidak lagi dipercaya, persaksian siapa lagi yang akan dipercaya? Inilah buah dari kerasnya hati manusia. Allah tamsilkan dengan batu. Batu dengan besi keras mana, Pak? Keras mana? Batu dengan besi keras mana? Hah? Keras besi. Kalau besi dibakar bisa leleh enggak? Batu? Oh, enggak bisa leleh. Allah tamsilkan kerasnya hati manusia bukan dengan besi tapi dengan batu. Dengan batu. Ternyata lebih keras. Fakasat kulubuhum. Hati mereka keras kal hijarah au asadu qaswah kayak batu orang keras kepala membatu atau membesi <laughs> hatinya membatu atau membesi Pas kalian oh keras kepala padahal gunung saja yang susurannya dari batu-batu gede itu aja kalau Allah turunkan Quran itu ambiar tapi ternyata hati manusia lebih keras daripada batu. Bapak sekalian, ini yang pertama. Arti daripada al-mu'min yaitu al-musaddiq. Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan Makna al mukmin yaitu zat yang memberikan keamanan takminul khaif zat yang memberikan rasa aman zat yang memberikan rasa aman wadzalika biqaihil aman dan demikian itu karena Allah yang telah memberikan aman Amaniku bahasa Indonesia itu bahasa Arab? Bahasa Indonesia yang terambil dari bahasa Arab. Semua banyak serapan-serapan yang terambil dari bahasa Arab dan juga sudah mulai banyak yang diganti-ganti. Termasuk mukal, mukal, apa bahasa Arabnya? Muhal, mukal lidah Jawa menjadi mokal napa mokal niku mustahil ramungkin mokal artinya mohal asalnya mohal Bapak sekalian di antara makna al mukmin adalah takmidul khaif Allah yang memberikan rasa aman alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min Khawf. Dialah Allah yang telah memberikan makanan kepada mereka dari yakni kelaparan sehingga mereka hilang rasa laparnya wa amanahum min Khawf dan memberikan rasa aman dari rasa ketakutan. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfim amna dan Allah yang menggantikan rasa takut dengan rasa aman. Sekalian, keamanan itu rasa aman itu letaknya di hati dan tidak bisa diganti atau didatangkan dengan apapun. Rasa aman. Walaupun dihadirkan tentara, sekian ribu tentara, dihadirkan uang sampai triliunan dihadirkan yaitu uh, segala macam alat pengaman aman itu letaknya di hati orang kalau menjelang mati rasa takutnya memuncak bisa nggak datanya ribuan tentara memberikan rasa aman kepada dia Sakit badan. Nggak bisa. Bisa nggak uang triliunan itu memberikan rasa aman kepada orang yang mau mati? Nggak bisa. Sekalian, rasa aman itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tenang, menjadi tenang, menjadi aman, menjadi nyaman, tidak gundah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan yaitu rasa aman kepada para hambanya. Di antaranya dengan Allah yaitu menidurkan hamba. Menidurkan hamba. Orang bisa tidur itu betul-betul bisa les itu rasa takutnya, rasa sedih, gelisah bisa hilang. Bisa hilang. Sekalian, bayangkan waktu perang Badar. Jumlahnya pinten? Mukmin dengan orang kafir satu banding tiga. Mukmin kira-kira tiga ratusan, orang kafir kira-kira seribuan. Sudah begitu, asalnya kaum mukminin keluar itu bukan untuk perang, untuk nabi niku kagem nabi tujuannya keluarnya mukminin itu bukan untuk perang tapi untuk mencegat kafilah Abu Sofyan, kafilah dagang Abu Sofyan. Sehingga memang tidak semua yang dukdang-dukdang keluar karena memang tujuannya bukan untuk perang. Dengan logistik yang berbeda kalau dipersiapkan untuk perang. Tapi takdir Allah berbicara harus perang. Harus perang. Sehingga rasa takut mencekam. Sangat menguasai. Dengan apa Allah SWT memberikan rasa tenang? Yaitu dengan Allah tidurkan rasa kantuk yang sangat diwa malam itu sehingga des yang bisa menghilangkan rasa takutnya itu sudah begitu di antara tidur mereka itu do mimpi basah. Gimana ini? Ada bisikan dalam hati. Terus kita berperang dalam kondisi junub. Gimana kira-kira menang gak menghadapi orang kafir? Setan membisik-bisikin, kamu najis, kamu junub, kamu gak suci. Bagaimana kemakan bisa menang? gelisah hatinya. Bagaimana Allah memberikan ketenangan? Allah berikan rasa kantuk yang membuat mereka bisa tidur les walaupun hanya ses ses ses tidur itu bukan hitungan lamanya tapi tidur itu pada kualitas tidurnya kalau tidur itu bisa les walaupun lima menit itu bisa kayak lima jam Oh menghilangkan semua capek, menghilangkan semua yang tidak enak waktu sebelumnya dengan les, setelah itu seger. Tidurnya 8 jam, tapi hitungan jam, tapi kelisak-kelisi, kelisak-kelisi, nggak berkualitas tidurnya itu. Bangun tidur nggak seger. Dengan apa Allah menghilangkan pula was-was hatinya? Allah turunkan air hujan id yughashikum amanatan minhu ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala yaitu membuat kalian ngantuk berat sehingga sampai tertidur ada sahabat yang mereka ngantuk sampai pedangnya jatuh ambil lagi ngantuk jatuh lagi yang kantuknya itu total bisa membuat mereka kemudian fresh wa ya- yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an dan Allah yang menurunkan air hujan dari langit waktu itu untuk apa yang pertama liyutahhirakum bi agar kalian bisa sesucen bisa bersuci dengan air hujan itu yang kedua wa yudhibankum rijsa syaitan agar kalian bisa menghilangkan najisnya syaitan yang syaitan membisik-bisikkan waliyarbita ala qulubikum agar hati kalian mantap uisab bitabihi akdam bil akdam dan biar telapak kaki itu bisa mantap kalau hujan turun tanah pasir padat sehingga kaki-kaki bisa lebih mantap kaki kuda mantap sehingga perangnya pun lebih bisa hebat ini Allah berikan rasa aman diantaranya dengan Allah turunkan ngantuk atau tidur yang hebat. Maka kalau orang sakit itu lalu bisa tidur yes, gitu, oh masya Allah. Orang yang nunggu semua senang. <laughs> Alhamdulillah, saturu sakit sari pun sekecok insya Allah bablas. <laughs> Yang jelas tidur itu adalah memberikan rasa aman. Di antara obat yang paling mujarab untuk milang untuk istirahat ya tidur tidur set kemudian hilang capek fresh terus kalian maka kata beliau kata beliau saya Abdul Razak di sini Wa bima taqaddam ya'lam anna ismallahi al-mu'min yadulu ala ma'anin azimah wa umurin jalilah dari pembahasan yang telah lalu maka nama Allah Al-Mu'min ini menunjukkan kepada beberapa makna yang sangat agung perkara-perkara sangat besar, agung Yungkin talhis yang yang bisa kita yaitu ringkaskan di sini poin-poin berikut ini satu famin dalail ismihi al Mukmin di antara yaitu penunjukan nama Allah Al-Mu'min adalah syahadatuhu subhanahu li nafsi bitauhid wa ya aqdamu syahadatin min aqdami syahid li aqdamil masyhur li aqdamil masyhudi bi di antara penunjukan nama Allah Al-Mu'min yakni Allah menjadi saksi atas dirinya sendiri dalam perkara tauhid karena tauhid ini adalah kebenaran yang paling benar dan Allah membenarkan hal yang benar dan Allah menjadi saksi pertama atas tauhid yang ada pada Allah sebelum Allah mengangkat saksi yang lainnya. Karena Allah adalah al-mu'min yang membenarkan yang benar dan mendekatkan bukti-bukti kebenaran. Yang kedua, tasdiquhu subhanahu syahidin lau bitauhid Allah membenarkan orang-orang yang yang membenarkan tauhid maka Allah benarkan orang-orang mukmin para ulama yang membenarkan tauhid Allah mereka Allah benarkan dan Allah tegakkan hujah-hujahnya yang ketiga tasdiku li anbiya'ihi bil bil hujaji wal bayyinati bi anna ma bi anna bi anna ma qaluhu wa balaghuhu anillahi haqqun la raiba fihi yang ketiga Allah Subhanahu wa taala membenarkan para nabi dengan hujah-hujah bal dengan penjelasan-penjelasan coba Bapak sekalian apa yang Nabi katakan tentang khobar-khobar tanda-tanda hari kiamat satu persatu semua terbukti Bapaknya Nabi katakan inna min iktirabis sa'ah di antara yang men, yang menunjukkan tanda dekatnya hari kiamat itu faal asrar wa yudha'ul ahyar orang-orang yang jelek diangkat orang-orang yang jelek diangkat yang jadi pejabat-pejabat yang memegang perkara-perkara penting urusan-urusan penting minta maaf nyun ngapunten hari-hari ini kita menyaksikan enggak artinya hari ini ya kemarin ya pokoknya sekitar ah, hari-hari sekarang berapa banyak para penjahat yang mereka itu menempati pos-pos penting berapa banyak orang yang bodoh menempati pos-pos yang sangat penting biasanya juga juga di panggung Wow, jadi tokoh untuk membahas permasalahan penting. Berapa anggota DPR itu yang mereka tadinya ada yang dukun, ada yang artis, tukang joget, main film, jadi pejabat, memimpin umat. Ini mau jadi apa? perkara itu mestinya diberikan kepada ahlinya idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadiri sa'ah kalau perkara itu diberikan bukan kepada ahlinya tunggu saat kehancurannya mestinya orang tidak akan pernah menyerahkan soal mengajar, soal memimpin kepada orang yang tidak punya kemampuan mengajar dan memimpin nggak punya ilmu, nggak punya yaitu keterampilan. Tapi begitu manusia. Para ruwaibidah, bid'ah yang Nabi katakan sanatul khoda'at. Ini tahun-tahun yang penuh dengan tipuat. Yang jujur dianggap dusta, yang dusta dianggap jujur. Media yang menggoreng. Oh, para pendusta menjadi orang yang kayaknya benar, orang yang benar kemudian menjadi orang yang dipersalahkan. Orang yang amanah dianggap khianat, yang khianat dianggap amanah. Orang kalau dia amanah nggak awet. Dicutat kamu pengkhianat. Mengkhianati kami-kami yang pengkhianat ini dianggap pengkhianat. Yang amanah dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap amanah. Ruwaibidah, munculnya Ruwaibidah, orang yang mereka tampil orang yang mereka menguasai perma ya ini menguasai yang mereka tampil padahal mereka tidak punya ilmu ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amah orang yang bodoh bicara tentang urusan umum urusan penting Mas lihat satu persatu sabda Nabi semuanya terbukti. Dan itu artinya Allah menegakkan hujah orang yang benar. Memang betul-betul Nabi ucapannya adalah wahyu benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mujizat-mujizat dan yang terbesar adalah Al-Quranul Karim mujizat Nabi SAW adalah tanda bukti terbesar tentang benarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mujizat Quran, sekalian, orang tidak pernah bosan untuk membacanya. Jenengan panjenengan kira-kira umpamanya ada puisi terkenal. Puisi terkenal. Sedinten diwaca ping 5 jeleh mboten. Jeleh. Tapi nggak ada orang bosan baca Fatihah. Fatihah itu kita baca sehari paling minim pinten 17 kali itu kalau hanya sholat wajib tanpa sholat sunnah Gak ada ceritanya orang baca, bosan baca fatihah Gak ada Apalagi kalau yang baca itu orang yang mahar, maharijul hurufnya pas Sifat hurufnya pas Maka telinga kita sangat enak maknanya sangat luar biasa orang akan sangat mendalami selalu saja dia bisa mendapatkan apa yang ada pada surat Al-Fatihah beda dengan ucapan manusia minha di antaranya di ayusattiku ibadahu mawadahu minas nasri watamkin Allah al mukmin Allah membenarkan hambanya dengan memberikan pertolongan apa yang menjadi janji Allah Ta'ala. Allah menjanjikan kepada hamba untuk mem untuk memberikan kekuasaan, memberikan pertolongan, Allah akan benarkan. Bagaimana Allah telah memberikan kehilafan kepada Nabi dan para sahabat dan kaum mukminin sampai ratusan tahun bahkan ribuan. Kalau khilafah kita uh, sepakati hancur tahun 1924 semenjak Nabi atau Abu Bakar sampai 1924 berarti berapa tahun? Lebih dari sekitar 1300-an tahun. Allah berikan kekuasaan kepada kaum muslimin. Dan Allah memberi antaranya nama al-mukmin, Allah memberikan yu'amminu ibadal mu'minin wa awliya'ahu al-muttaqin min adabi wa iqabi Allah berikan rasa aman kepada mukmin dari azabnya dan termasuk di dunia Allah berikan rasa aman orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan rasa aman alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin orang yang beriman orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman Orang mukmin yang tidak musyrik Allah berikan kepada mereka ulaika laumul amnu, Allah berikan rasa aman. Hatinya paling nyaman, hatinya paling tentram karena nyantolnya kepada Allah taala sehingga hidupnya betul-betul paling nyaman. Sekalian, terakhir bahwa dengan nama Allah Al-Mukmin satu kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan membenarkan orang-orang yang jujur, Allah akan membalas pala orang yang berbuat baik, Allah akan berbuat adil orang dengan orang yang berbuat jahat. Allah tidak akan dolim sehingga kita tidak akan ragu, tidak akan gelisah atas perbuatan kita yang pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah menjadikan kita juga mukmin secara iman kita membenarkan Allah kemudian secara akhlak mukmin itu siapa sih orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain nanti ketika mengatakan al mukmin siapa itu mukmin man aminahun nas ala amfusihim wa amwalihim orang mukmin itu adalah orang yang memberikan rasa aman kepada manusia dalam hal jiwa dan hartanya. Mukmin bukan teroris, mukmin bukan membuat orang gelisah, mukmin bukan pengganggu harta orang, mukmin yang paling memberikan rasa aman kepada manusia. Bayangkan Nabi ketika mau hijrah mau meninggalkan Mekah, Nabi masih banyak masih banyak menyimpan barang titipan orang. Orang tahu Muhammad di jadi DPO dikejar-kejar dicaci maki dimusuhi tapi banyak orang titip barang kepada Nabi menunjukkan rasa amannya ketika titip pada Nabi kemudian pas kalian Mukmin orang yang mereka memberikan rasa aman kepada manusia. Maka kata Nabi, la yu'minu, la yu'min, tidak beriman, tidak beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Layak manul, layak manul jaru tawaiqah orang yang tetangganya tidak aman dari kejelekan-kejelekan dia mukmin itu memberikan rasa aman bukan memberikan rasa gelisah tidak beriman kata Nabi orang yang tetangganya dibuat tidak nyaman tidak maman dengan keberadaan dia sekalian ini yang kita sampaikan mudah-mudahan manfaat sehingga nama Allah Al-Mu'min yang pertama apa tadi? Allah yang membenarkan kebenaran dan menegakkan bukti-bukti kebenaran. Kedua, Allah yang memberikan rasa aman sehingga barang siapa pengen betul-betul aman, tentram hidupnya dan masyarakatnya, berimanlah kepada Allah dan wujudkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Semua manfaat, kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.